Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu ya. E, <clears throat> pertanyaan saya tentang sedikit sholat aja Bu ya. Misalnya saya tuh suka gini, misalnya di masjid itu kan kalau tahiyatul masjid itu kan didulukan sebelum kita duduk <clears throat> untuk menghormati masjid. Tapi kadang saya suka lupa kobliatan dulu. Udah kobliatan, eh iya ya tahiyatul masjid belum. Jadi langsung tahiyat, terus langsung wajib. Udah wajib baru badiatan. Nah itu boleh nggak itu nggak sengaja lupa bu ya begitu kegiatan kok inget gitu eh, berarti berarti kan jelas nggak konsen kan ya nggak husuk kan ya susah bagi saya husuk nggak tahu kenapa bu ya satu itu ya terus kedua ya satu pertanyaannya itu tentang sholat doang terus e, waktu witir witir e, eh, tah, tahajud kadang saya teh suka lupa ini bu ya e, witirnya kan tiga rokaat nih ngambilnya yang tiga rokaat aja nah rokaat terakhir itu lupa dengan e, kunut gitu itu teh harus ditambah lagi jadi kunut jadi e, sholat lagi witir ataukah eh, nggak e, usah gitu lupa itu benar-benar lupa untuk e, kunut wajib nggak hukumnya kunut dalam witir terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tahiyatul masjid kalau lupa kemudian lupanya sebentar baru mau duduk ingat langsung saja sholat tahiyatul masjid kalau lupanya sudah sampai makan ah, tahiyat eh? qobliyah tahiyat atau qobliyah oh iya setelah qobliyah baru ingat belum tahiyatul mas masjid jadi qobliyahnya tadi sudah dikasih pahala tahiyatul masjid Allah nggak pelit jadi maknanya tahiyatul masjid itu ibu Pokoknya kalau kita masuk masjid, hormati masjid dengan sholat. Sholat. Kalau bisa sholat khusus tahiyatul masjid. Kalau ternyata sholat berjamaah sudah didirikan, langsung saja sholat jamaah. Nggak usah niat tahiyatul masjid, tapi dikasih oleh Allah pahala tahiyatul masjid. Kalau ternyata pengen kobliyah langsung karena kita pelit ya, ya apa pak? Tah, dapat kobliyah langsung mendapat pahala tahiyatul masjid. Sama jamaah sendiri, ya sama dapat semuanya. Nah, jadi karena tahiyatul masjid itu adalah termasuk sholat yang bisa masuk kepada sholat yang lainnya kayak sholat tahajud orang sholat tahajud boleh spesial sholat tahajud dua rakaat boleh saja karena males ya atau karena capek saya pengen tahajud saya gabung dengan yang lainnya pakai hajat atau istikharah digabung boleh dan dapat pahala utuh tapi ingat kita itu dalam beribadah jangan pelit-pelit kepada Allah jadi selagi kita masih bisa banyak-banyak cuman kemudahan ini perlu kita hadirkan barangkali ibu itu punya jatah setiap malam ibu punya sholat tujuh roh rakaat. Anggap saja lima rakaat. Dua sama tiga ya. Dua sama tiga. Anggap saja. Sudahlah, nggak usah banyak-banyak. Tapi rutin. Dan jangan buru-buru. Setelah itu wiritan. Duanya itu adalah sholat syukur wudhu, sholat wudhu. Kemudian setelah itu sholat tahajud, hajat, istiharah dengan dua rakaat. Hebat bener ini. Ini harus ada jatah. Kalau ibu sekarang punya kebiasaan banyak, saya punya kebiasaan 11 rakaat, ya bagus. Tinggal memperbanyak niatnya saja. Jangan gara-gara dengar, waduh saya kurangi aja lah. Kebiasaan jangan 11 rokaat. Dapat ilmu baru dari Buya, saya potong jadi 5 rokaat. Oh salah. Jadi sudah kebiasaannya banyak, lanjutkan tinggal memperbanyak nih niatnya. Ini, jadi itu boleh. Jadi sholat tahiyatul masjid, waktu kita masuk masjid, sholat apa saja, itu sudah jadi tahiyat atau kita ingin mengkhususkan tahiyatul masjid itu pun mendapatkan pahala khusus wallahu a'lam witir masalah witir witir itu tidak wajib kapan dan dimanapun tidak oh, kunut witir itu tidak wajib tidak ada wajib bahkan kunut subuh pun tidak wajib sunat yang dikukuhkan sunat ab, ab, di dalam madhab kita imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dan sekaligus yang diambil oleh Imam Malik dan riwayat dari Imam Ahmad. Jadi kunut subuh itu ada kecuali Imam Abu Hanifah tidak ada kunut subuh. Ini jadi adapun kunut di dalam witir itu tidak ada kecuali menurut madhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama setelah sepertiga eh, separuh Ramadan. 15 ke atas di bulan Ramadan menurut madhab kita Imam Ash-Syafi'i itu ada yang namanya witir apa kunut di dalam witir. Nah, adapun seperti madhab yang lain kayak Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan kunutnya itu dari awal Ramadan. Jadi kalau menurut madhab kita Imam Syafi'i yang ada kunutnya di dalam witir itu hanya kalau kita berada di bulan Ramadan setelah tanggal 15 malam ke-16 dan kalau ibu pengen kunut Pengen kunut, berarti namanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu di dalam madhab kita Imam Syafi'i, membaca kunut karena untuk menolak musibah yang turun. Itu boleh dilakukan setiap kali kita sholat, baik itu sholat sunnah atau sholat far, fardu. Jadi boleh kita melakukan sholat apa kunut. Jadi setelah sholat kunut, Allahumma. Tinasnya Allahumma ahlikil Allahumma aslih man fi solahi doa jadi mendoa atau pakai paling ringannya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah untuk menolak bala itu boleh kunut di dalam sholat apa saja dan yang jelas kunut bukan sesuatu yang wajib